أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى terakhir kita bahas tentang firman Allah Azza wa Jalla wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi buta. Kita sebutkan perselisihan di sana. Kenapa orang-orang musyrik, orang kafir dibangkitkan Allah Azza wa Jalla dalam kondisi buta? Yang buta di sini hisan am ma'nan. Sementara wal ma'nayan hisan wa ma'nan yadkhulu fi hadhihi al ayat Kedua makna baik itu buta mata ataupun buta hati secara hissi ataupun maknawi masuk dalam lingkup ayat ini. Dikarenakan ayat menyebutkan dua-duanya. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya. Eh, Rabbu kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta? Padahal dahulu aku melihat. Menunjukkan mereka a'ma basira. Buta mata. Demikian pula yang menunjukkan mereka buta hati. Allah butakan hati mereka dikarenakan hati-hati mereka di dunia buta dari ayat Allah Azza wa Jalla. Summun bukmun amyun fahum la yarji'un. Summun bukmun amyun fahum la ya'qilun. Tidak mau kembali, tidak mau memahami. Sehingga Allah SWT sebutkan qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Ini menunjukkan buta hati. Nah, telah datang ayat kepadamu dari ayat-ayat kami kata Allah pada fanasitaha engkau melupakannya menunjukkan buta hatimu maka Allah butakan pula dua-duanya mata dan hatinya yakni taraktaha wa lam ta'mal biha engkau meninggalkan ayat-ayat Allah dan tidak mengamalkannya Kadzalika al-yawma tunsa, yakni tutrak. Maka demikianlah di hari ini di kiamat nanti Allah SWT lupakan, tinggalkan dia. Allah tidak hiraukan dia. Sehingga syahid syahidnya buktinya dari ayat ini yang mendukung ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah Ketika Syekhul Islam mengatakan wa man da'a ilaihi hudiya ila siratal mustaqim. Berarti siapa yang dia menyeru mengajak kepada Al-Qur'an maka dia akan diberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Gitu. Apa yang menunjukkan bahwa yang dia menyeru pada Al-Qur'an, mengajak pada Al-Qur'an, kembali pada Al-Qur'an, dia akan diberikan taufik untuk menempuh jalan yang lurus ayat tadi ayat yang beliau datangkan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a faman tabi'a hudaya fala yadhillu wala yashqa yadullu ala annahu ala siratin mustaqim kalau seseorang tidak sesat dan tidak celaka menunjukkan dia di atas jalan yang lurus. Itu mafhumnya. Demikian pula ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا maklum atau mafhum dari ayat ini wa man aqbala ila al-Qur'an wa fahmihi wa huwa ala hudan min Allah Di sini Allah SWT sebutkan ancaman bagi yang berpaling, menunjukkan bagi siapa yang akbala ilal Quran. Dia mengarahkan dirinya, menghadapkan dirinya kepada Al-Quran. Dan dia pun berupaya untuk memahaminya. Maka dia di atas petunjuk dan juga di atas jalan yang lurus. Ini sehingga ayat menguatkan apa yang beliau katakan. Waman da'a ilaihi mustaqim dia akan ditunjukkan kepada jalan yang lurus karena tadi sebaliknya yang a'rada yang berpaling maka dia tergelincir dan di atas kesesatan oleh karenanya Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis dari Imam Malik dan yang lainnya taraktu fikum syai'aini In tamassaktum bihima lan tadillu ba'di abadan. Kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Yang seandainya kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelahku tidak akan sesat. Illam yadhil fa huwa ala hudan. Kalau seseorang tidak sesat berarti dia di atas petunjuk. Iya. Berpegang teguh dengan keduanya, seseorang tidak akan tersesat, menunjukkan dia akan berada di atas petunjuk, di atas jalan yang lurus. Yaitu ketiga berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Itu maksud Syekhul Islam rahimahullah taala membawakan ayat ini. Ya, jaminan bagi siapa yang dia ikbal ila Al-Quran menghadapkan dirinya terhadap Al-Quran maka dia akan berada di atas petunjuk anna hadha fihi dalilun bahwasanya dalam ayat apa yang dibawa oleh Syekhul Islam rahimahullah taala menunjukkan dalil ala anna tamassuka bihadzal qur'ani bahwasanya berpegang teguh dengan Al-Qur'an sababun li sa'adati adalah sebab seseorang untuk menggapai kebahagiaan. Di dunia wal akhirah. Di dunia demikian pula di akhirat. La yadhillu wa la yashqa. Sehingga seorang tidak akan tersesat dan tidak akan rugi, tidak akan binasa. Wa anna al-i'rada anhu sementara berpaling dari Al-Qur'an sababun lisyaqa'i fid dunya wa fil akhirah sebab seseorang akan binasa kesesatan bergelimang di atas syahwat dan juga syubhat ketika berpaling dari Al-Qur'an. Wa kadzalika min al-i'rad 'an termasuk dari berpaling dari Al-Quran pula Allah an sababi fahmihi wa adami ta'allumihi termasuk seorang berpaling dari Al-Quran yang akan menghempaskan dirinya kepada kebinasaan kesesatan syahwat dan syubuhat ketika dia tidak terbetik untuk mempelajari perkara-perkara yang akan membantu dirinya dalam memahami Al-Quran. Ya. Tidak terbetik pada dirinya untuk memahami perkara-perkara yang akan membantu dirinya faham terhadap Al-Quran. Ini salah satunya. Al-Qawaid, Al-Usul fil Quran, fima yu'in fi fahmi Al-Quran. Kaidah-kaidah Perkara-perkara dasar yang membantu kita memahami Al-Quran itu adalah sebab untuk memahaminya. Sehingga tatkala seseorang lemah, bahkan tatkala seseorang malas, enggan untuk mempelajarinya, itu adalah bentuk i'rad 'anil Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an. Wa 'ala dhalalah, maka dia di atas kesesatan. Enggan untuk membaca Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, ya, mungkin malu ataupun yang lain, ya, enggan untuk mentadaburinya, itu semua termasuk dari macam i'arad. Selain macam i'arad yang telah kita sebutkan yang bermakna al-juhud wa takdzib wa tawalli. Fa thalathah kufrun yukhriju 'anil millah berpaling yang seperti ini baik itu takdzib atau juhud ataupun tawalli berpaling dari Al-Qur'an kufur yukhriju 'anil millah keluar dari agama ini dan juga minal i'rad adami atadabbur bihi dia tidak mau untuk memikirkan Al-Qur'an merenungi Al-Qur'an hanya saja yang seperti ini la yukafar tidak dikafirkan. Contoh ulama. Itu ikhwatullah. Ya, malasnya kita untuk mempelajari perkara membantu kita untuk paham dalam Al-Quran baik tilawatan wa ma'nan secara bacaan ataupun makna itu adalah bentuk i'rad sehingga fahdharu hafizakumullah hati-hati ketika penyakit malas untuk kita bisa baca Al-Quran untuk kita bisa memahami itu sudah menjangkiti masing-masing kita nah, kita khawatir terjatuh dalam ancaman tadi dalam ayat waman a'rada wa dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma yang paling parahnya tadi al-juhud التكذيب والتولي والإدبار إخواتي في الله وعينكم الله ولقد الشيخ الأثيمين رحمه الله علم من هذا diketahui dari hal ini annal qur'ana nurun bahwasanya Al-Qur'an adalah cahaya Al-Qur'an adalah cahaya yang akan menerangi seseorang sehingga dia akan tersinari dia akan tahu jalannya tahu yang harus dia lewati tahu apa yang harus dia tempuh ya, tidak seperti orang yang dalam kegelapan ya, meraba-raba kalau kata saudaranya ustaz atau kalau bahasa Jawanya kalau dalam gelap kita nggak tahu ini ini meraba-raba atau jalan ke sana kembali nggak jelas iya. ketika seseorang apa berada di atas kegelapan iya tak terbimbing ucapannya perbuatannya ngawur iya. sementara membimbing dalam ucapannya, dalam perbuatannya. Ketiga, Al-Quran ini dia pahami, dia amalkan, dia tadaburi. Qad ja'akum minallahi nuru wa kitabum mubin. Nah, datang kepada kalian nur cahaya dan kitab yang nyata. Kama qala ta'ala fi ayatin ukhra sebagaimana Allah firmankan dalam ayat yang lainnya di surah Al-Baqarah yang kedua hudal lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin Al-Qur'an adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka cermati khadifillah dalam ayat-ayat Allah Taala mengaitkan menyebutkan suatu qaid suatu ketentuan kapan Al-Qur'an sebagai petunjuk kapan Al-Qur'an sebagai cahaya senantiasa Allah SWT memberikan ketentuan yaitu lil muttaqin lil mu'minin bagi orang yang bertakwa bagi orang yang beriman selain mereka tidak akan mampu dengan Al-Quran itu menjadikan petunjuk bagi dirinya. Ya. Karena Allah berikan ketentuannya. Tidak sembarangan. Seseorang akan mendapatkan hidayah, akan mendapatkan cahaya, bimbingan dari Al-Quran. Tetapi lil muttaqin, lil mu'minin, lil muslimin. Iya. Itu ayat yang pertama. Ayat yang kedua kita melihat di surat Yunus ayat 57, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Ya, sebutkan ketentuannya. Wahai orang, wahai manusia, telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum pelajaran nasihat, bimbingan, arahan lirobdanian wa syifa'un lima sudur dan obat terhadap apa yang ada di dalam dada wa hudaw wa rahmatun dan petunjuk serta rahmat lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Ya. Ada ketentuannya, tidak sembarangan. Tanya. Tapi mereka-mereka yang mutasifun bit taqwa, muttasifun bil iman, mutasifun bil islam, yang bersifati dengan perangai-perangai tadi ketakwaan, keimanan, keislaman Allah akan berikan petunjuknya dalam ayat yang lain di surat An-Nahl ونزلنا عليك الكتاب ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء busyra lil muslimin. Ya. Lil muslimin ketentuannya. Tidak sembarangan. Ada ketentuannya ketika Allah SWT menurunkan Al-Quran sehingga Al-Quran itu akan menjadikan petunjuk bagi dirinya kalau dia seorang yang muslim yang mukmin yang bertakwa baru ya, akan menjadikan petunjuk bagi dirinya ayat yang lain saudara Isra wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidul kafirina illa khasara menunjukkan hanya orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan rahmat dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala bisababil Qur'an dengan sebab Al-Qur'an Bahkan ternyata kata Allah Azza wa Jalla dalam ayat ini Al-Quran adalah syifaun lima fis sudur ya. Sebagai obat Dari apa yang terdapat dalam dada-dada manusia Dari apa yang terdapat dalam hati-hati manusia Akan terobati, terkikis, terhilangkan Yaitu dengan sebab Al-Quran Dikatakan oleh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya di Yunus tadi ayat yang ke-57 Qala rahimahullah taala Al-Qur'an syifaa'un lima fis sudur min amradi syahawati sadati 'anil inqiyad lisyar'i Al-Qur'an sebagai penyembuh sebagai obat yang tidak ada tandingannya, tidak ada duplikatnya, iya. tidak ada kw sebagai obat yang sangat mujarab, iya, yang sangat manjur, yaitu sebagai obat dari apa-apa yang ada dalam dada min amradi syahawati saddati itu dari penyakit-penyakit syahwat hawa nafsu yang hawa nafsu tersebut as-sadati anil di syar'i akan menghalangi seseorang dari tunduk dan taat terhadap syariat. Al-Quran akan menjadi penyembuh obat bagi seseorang dari syahwatnya, dari hawa nafsunya yang hawa nafsu tersebut berontak berupaya untuk tidak tunduk terhadap syariat Allah. Sehingga dengan dia memahami Al-Quran syahwatnya akan tunduk terhadap Al-Quran hawa nafsunya akan terkendali sebagai hawa-hawa nafsu yang baik yang terkendali Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hawa nafsu yang mampu untuk kembali, mampu untuk disterilkan sehingga mau kembali tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Dan juga wa amradi syubuhatil qadihati fil ilmi yaqini. Al-Qur'an sebagai penyembuh, sebagai obat dari penyakit-penyakit syubhat, kerancuan, kebimbangan, keraguan, iya, ketidaktenangan, ketidakistiqomahan, Seseorang yang merusak ilmu, yang yakin dari Allah SWT baik berupa Al-Quran dan Sunnah. Tidak ragu dengan Al-Quran, tidak ragu dengan Sunnah, tidak ragu dalam dadanya muncul kebimbangan-kebimbangan. Apakah sekiranya manhaj yang sudah saya temui ini benar atau tidak? Tidak akan muncul keraguan seperti itu dalam dada-dada masing-masing kita. Ya, muncul syubhat. Apakah sebenarnya manhaj yang saya tempuh ini benar atau tidak? Apakah pakaian yang saya kenakan seperti ini benar atau tidak? Tidak bakal muncul syubhat-syubhat itu. Jikalau Al-Quran dia pahami, dia pelajari, dalam kehidupannya diamalkan dalam keseharian kesehariannya hilang keraguan-keraguan itu ikhwatu fillah rahimani arikumullah wa barakallahu fikum syubhat seperti ini banyak mengenai manusia kenapa banyak orang-orang yang kembali kepada kealamannya atau kembali ke masa lalunya Sebelum dia mengenal hidayah karena kerancuan itu. Rancu dan ragu akan manhaj yang dia tempuh, yang dia berada di atasnya. Itu eh, syubhat kepada fillah. Begitu bahayanya ketika menimpa seseorang ya, di antara manusia. Nasallallahu taala al-afiyah. Oleh kerana kata Syekh fa ma fihi min al wa targhib wa tarhib wal wa'di wal wa'id mimma yujibu lil 'abd ar wa rahbatu. Dalam Al-Qur'an itu ada pelajaran, nasihat, arahan, hasungan, dorongan, ancaman, janji dari Allah SWT yang dengannya seseorang akan tumbuh keoptimisannya, mengharapannya kepada Allah dan akan tumbuh pula rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu khazbillah. Benar-benar Al-Qur'an adalah syifa sebagai obat pelipur bagi apa yang terdapat dalam hati-hati kita. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah Al-Quran min zikrillah dan Al-Quran termasuk dari mengingat Allah Azza wa maka hati itu akan tenang tidak mudah bulana ya. tidak panas ya. tidak iri tidak dengki penyakit-penyakit hati itu akan hilang berguguran ketika kita mengingat Allah membaca Al-Quran menelaah Al-Quran membaca janji-janji Allah, ancaman-ancaman Allah. Semua itu akan terkikis ikhtilafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga tadi dalam Al-Isra Di ayat yang ke-72 Allah firmankan Nazilu Al Quran ma huwa shifa Allah turunkan dari Al-Quran itu sebagai penawar, sebagai obat Yang obat ini kata Sa'di rahimahullah, "Fasyifa'ul ladzi tadammanahu al-Qur'an 'amun li syifa'il qulub min asy-syubah wal jahalah wal ara'il fasidati wal inhiraf syayyi wal qusud sayyi'ah." فإنه مشتمل على العلم اليقين الذي تزول به كل شبهة وجهالة wal التذكير tadhkir alladhi به كل kullu تخالف أمر الله Allah الأبدان من syifa'il abdan min alamiha Al-Quran sebagai obat sifatnya umum Tidak sehat dari Allah Baik itu obat dari apa yang terdapat dalam dada-dada manusia Penyakit-penyakit hati Dan juga sebagai penyembuh Bagi badan dari rasa sakit dan yang lainnya yang menimpa badan. Allah SWT akan berikan penyembuhannya, obatnya, yaitu dari Al-Quran di antaranya. Ya Allah, Allah selayaknya dan seharusnya untuk kita kembali kepada Al-Quran ya. untuk selesai masing-masing kita mengobati kondisi batin-batin kita akan lebih baik batin-batin kita akan lebih selamat hati-hati kita agar lebih berupaya untuk ikhlas semata harapan wajah Allah Azza wa dan menambah yakin kita ketika kita berbijak di atas manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tergiur dengan sesuatu dari kenikmatan duniawi yang sedikit yang fana yang sementara tetapi mahalnya hidayah yang Allah SWT berikan itulah ya'tilu syai tidak ada perkara sesuatu pun yang menandingi Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sungguh hidayah Allah itu lebih besar tutti parlent في الله الله وقوله عز وجل وبشار رحمه الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام dengan Al-Quran Allah SWT akan memberikan petunjuk Man ittaba'a ridwanahu Kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah SWT Subul salam berubah jalan-jalan keselamatan ya. Dengan Al-Quran Allah SWT akan tunjukkan Kepada orang yang mengikuti keridhaan Allah berubah jalan-jalan keselamatan Qala rahimahullah ma i'rabu qawlihi subul salam. Syekh di sini menyinggung dari sisi bahasa. Kata Syekh apa i'rab ya firman Allah Subhanahu wa taala subul salam. Kenapa mansub? Subula tidak subulu dan juga tidak subuli. Tapi di sini subula mansubun maka i'rabnya kata Syekh maf'ulun tsanin liyahdi. Subul salam adalah maf'ul kedua untuk yahdi. Lianna yahdi karena yahdi kata Syekh tadammana maf'ulain. Dia mengandung dua maf'ul. Mana maf'ul yang pertama? Al awwalu maf'ul yang pertama yaitu man ittaba'a man maf'ul yang pertama man ittaba'a mannya itu. Wasari dan maf'ul yang kedua subul salam. Ya. Al Quran Allah akan tunjukkan dengannya kepada orang yang mengikuti keriduannya berupa jalan yang lurus, eh, jalan yang selamat. Wahuna Qala dan di sini pun Allah Subhanahu wa taala berfirman yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu salam. Di sini antum lihat Barang siapa yang Allah berikan petunjuk dari Al-Quran Maka niscaya dia akan mengikuti keridhaan Allah Dan Allah akan berikan taufik kemudahan dalam meniti Jalan keselamatan Di sini disebutkan subul salam, subul itu jamak dari sabil. Menunjukkan banyak jalannya, jalan-jalan keselamatan. Bukan satu. Ma'anna sabilallahi wahidun. Yang padahal jalan Allah itu satu. Tetapi kenapa di sini disebutkan subulas salam dengan lafaz jamak? jalan-jalan keselamatan. Padahal jalan Allah itu satu. Kenapa satu? Allah SWT firmankan dalam surat Al-An'am ayat yang 193 yang menunjukkan jalan Allah itu satu. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Bahwasanya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah oleh kalian wala tattabi'us subul dan jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain menunjukkan bahwasanya sabilullahi wahid jalan Allah itu satu wa anna hadza sirati mustaqiman satu maka ketika Allah SWT menyebutkan jalan-jalan yang lain selain jalan Allah SWT disebutkan dengan lafaz jama wala tattabi'us subula jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain menunjukkan jalan-jalan yang lain selain jalan Allah itu banyak oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wasallam khatta khattan mustaqiman faqala hadha sabilullah hadis Rasulullah SAW menggariskan kepada para sahabatnya suatu garis yang lurus dengan mengatakan ini adalah jalan Allah SWT wa khatta an yaminihi wa shimalihi khututan faqala hadhihi subul Kemudian Allah SWT, kemudian Rasulullah SAW menggariskan dari sebelah kanan dan kirinya garis-garis yang lain dengan mengatakan ini adalah subul jalan-jalan kesesatan yang tidaklah ada padanya melainkan syaitan yang menyeru pada jalan-jalan kesesatan tersebut. Itu menunjukkan bahwasanya sabilullah wahid. Sementara subul syaitan jalan-jalan setan itu banyak. Ya, subul syaitan, subul dalalah, subul inhiraf dan nyarinya itu beraneka ragam, bermacam-macam. Tapi kenapa dalam ayat ini di surat ya, di surat An-Nisa tadi Nah, di surat Al-Maidah tadi ya. Kenapa di surat Al-Maidah tadi Allah SWT sebutkan dengan lafaz jamak? Yahdi bihillahu man yattaba'a ridwanahu subulas salam. Padahal jalan Allah itu satu dan dikuatkan di surat Al-An'am 153 fa kaifa jam'u bainahuma bagaimana penggabungan ya. di antara keduanya Bagaimana dalam menggabungkan dua ayat ini Yang satu Mengatakan jalan Allah itu satu Yang satu mengatakan bahwasanya jalan Allah itu banyak Subulah salam Bagaimana cara mensinkronkannya ya. Dari dua ayat yang zahir Zahirnya ini bertolak belakang Berselisih Fayuqal Maka cara penggabungan dua ayat ini dan tidak mungkin tidak mungkin ayat ya bertentangan tidak mungkin suatu ayat dengan ayat yang lain bertentangan ya. oleh karenanya ketika zahir ayat bertentangan tentunya di sana ada al-jam'u bainahuma ada penggabungannya Bagaimana cara mensinkronkannya di antara dua ayat yang secara zahir bertentangan. Oleh karenanya kata Syekh, "Inna sabilal haqqi wahidun." Sesungguhnya jalan kebenaran itu satu. Ini. Jalan kebenaran itu satu. Lakin lahu furu'un. Akan tetapi jalan kebenaran yang satu ini memiliki beraneka ragam cabang. Memiliki beraneka ragam cabang. Di antara cabang-cabangnya seperti salatun wa zakatun wa saumun wa hajjun wa jihadun wa birrun wa sillatun wa ma asbaha dzalik. Baik salat ataupun zakat ataupun puasa, haji, jihad, demikian pula eh, berbuat baik, berbakti dan menyambung tali silaturahim dan yang lainnya dari syariat Islam itu adalah cabangnya perkara yang berada di bawahnya yang di bawah jalan hak yang satu ini maka beraneka ragam di sana hadihi subulun maka ini semua disebut subul jalan-jalan ya. jalan-jalan ketaatan itu banyak ya. subul ta'at kathiran atau kathiratun banyak lakinnaha akan tetapi dari jalan-jalan ketaatan ini yang begitu banyak tajtami'u kulluha fi sabilin wahid terkumpul semuanya dalam satu jalan yaitu sabilullah jalan Allah subhanahu wa taala. Sudah paham ya? Bukan berarti beragam jalan Allah itu satu, hanya saja mencakup di bawahnya dari berbagai macam ketaatan. Wa aydan fama yumkinu an tutlaqa as-subulu wa yuradu biha islamu dan juga perkara apa saja yang mungkin untuk ditujukan padanya subul ya, dimaksudkan padanya subul tetapi dimaukan dengannya Islam wa inna matudafu subul salam hanya saja di sini diidhafahkan subul kepada assalam jalan-jalan kepada keselamatan fa idza kanat kulluha muaddiyatan ila salam fahiyal islam jikalau nyata semuanya mengantarkan kepada keselamatan maka itu adalah Islam. Ada beda? Apa? Apa di situ? sini wa aidan la yumkin an tutlaqa subulun wa yuradu biha al-islam tidak mungkin untuk ditujukan jalan eh, ditujukan jalan-jalan sementara yang diinginkan dengannya Islam tidak mungkin dimaksudkan dengan jalan-jalan Sementara dimaksudkan dengannya adalah Islam. Artinya kalau jalan-jalan tersebut dimaksudkan dengannya adalah Islam, maka tentunya jalan-jalan tersebut adalah jalan-jalan yang menuju kepada jalan Allah diyatan jalan salam fahiyal Islam. Seandainya semua jalan-jalan tersebut mengantarkan kepada salam keselamatan, maka itu adalah jalan-jalan Islam. diusulkan dengan lafaz subul sementara dimaukan dengannya salam karena setiap jalan yang menuju kepada keselamatan itu merupakan jalan Islam sehingga semuanya adalah disebut dengan sabilullah jalan Allah Subhanahu wa taala